Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Bertemu dengan penjaga gaib desa Kukanor. Kiriman Rengga Mondi di Kanor. Cerita ini aku alami ketika aku dan saudaraku yang bernama Sutrisno lagi pulang dari menonton acara wayang kulit. Ketika itu saat pulang dari menyaksikan wayang kulit, aku dan saudaraku naik sepeda ontel biasa. Kami hanya bertiga bersama temanku yang bernama Bakhtiar. Ketika kami perjalanan pulang, kami bertiga memilih jalur jalan yang melewati kuburan yang ada di desaku Kanor. Dan aku bersama saudara dan temanku mengayuh pelan-pelan serta bercanda bareng. Mas Tris, iki lewat kuburan tenan po piye? Ya, ana apa? Aku wedi iki lewat kuburan ora apa-apa. Kok nek ana sing aneh-aneh tak gepuki tasbihku. <laughs> Ora apa-apa, enggak ora usah wedi, kok enek sing aneh-aneh ya tak pangane. Aja ngono, Yar. Barang ngono kuwi iki gak kena disumbari lho. Ketika sedang asik-asiknya kami bertiga sedang bercanda, tiba-tiba kami dikagetkan dengan air yang menjatuhi kami bertiga dari atas pohon bambu yang membasahi kami bertiga. Mas Tris, kiudan po piye? Ora enggak, wis menengahi, rasa alok piye-piye. Ya apa ta janjane? Mas awak dhewe iki duyu gendruwo ta piye iki? Wes. Ngomong iki ngomong apa to, Yar? Aja ngono to, Yar, Yar. Apa apa enggak? Enggak usah wedi. Eneng aku iki lho. Nek enek apa-apa engko tak adepane. Mulite nem Yar, Yar ku kolek tenan lak yo. Ayo awas. Setelah kami melewati pohon-pohon bambu itu, kami meneruskan perjalanan kami. Kami menyanyi-nyanyi sambil menghilangkan kesunyian. Ketika kita sedang asik menyanyi, Bakhtiar tiba-tiba ingin buang air kecil sejenak. Akhirnya aku dan Mas Tris menunggunya di telon yang arahnya ke kuburan. Ketika aku dan Mas Tris menunggu Bakhtiar, kami dikejutkan oleh Om Ruju yang mau cari rokok. Akhirnya saya bercerita pada Om Ruju atas kejadian yang saya alami tadi. Om Ruju, dia mau aku ini bar diguyang bohopo ngono. Neng barungane tan kuwi lho. Lah kowe iki mau kondi tonggak kok yahmene lagi muleh. Awakmu kok ya teles kabeh. Mbok iki bar ndelok wayang ning semambung Omruju, terus liwat barungan kuwi moro-moro diguyang banyu e. Eh, paling ya barang ngono kuwi sing guyang lah. Lah awakmu bar alok piye kok sampe ngono? Sing alok ki Baktiar baju... Ju. Nang ndi Baktiar tak omongane? Apa rong Ju? Iki malam jembah Tulung aja aluk sing ora urayar. Aku ora percaya ngono-ngono kuwi, Om. Ya wis, nang mulih. Wis bengi jam 12 iki. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan akan melewati kuburan Kanor. Saat itu aku gantian dibonceng oleh Mas Tris karena aku memang takut. Dan ketika kami sampai di kuburan, Bahtiar malah nyanyi-nyanyi dan gak takut sama sekali. Dan ketika kami sesampainya di telon kuburan, tiba-tiba ada yang mengejutkan kami dari arah belakang. Kami benar-benar kaget karena saat itu sudah jam 12 malam. Tapi kenapa masih ada orang yang lewat? Dan anehnya, orang itu memakai busana seperti layaknya dalang. Orang itu memakai belangkong, memakai kebaya, serta memakai jari dan sepatu emas. Penampilan bapak-bapak itu sangat aneh dan kami pun tidak mengenalinya. Bapak-bapak aneh itu bertanya kepada kami, Leh, Jarene ono ringgit kuwi ning ngendi Lalu hanya Mas Tris yang berani menjawab. Teng semambung, Mbah. Lah Mbah niku sinten? Aku mbahmu ngene lho, Le. Duh, Mbah kula pun meninggal to, Mbah. Aku iki Mbah sing jaga kene. Lah sampean kok macak ngono to, Mbah? Lah wong jaman biyen kuwi lak macak yo ngene to, Le, Le. aurote ditutup sekabiane. Masih ya to wong lanang. Ya wis dang mulai aku arep delok ringgit. Awakmu aja metu dalu-dalu ya lek malam jemah. Jarang-jarang anek wong sing tak petuki ngene iki. Kemudian kami menjawab dan meninggalkan bapak tua tadi. Bakhtiar masih penasaran sama bapak tua tadi. Siapa yo? Aku kok ra kenal. Kowe yo gak kenal toh? Tapi kok ngomongnya lek jare aku ki jarang metuki wong. Maksudnya piye? Akhirnya Baktiar sangat penasarannya. Dia menoleh lagi ke belakang dan ternyata bapak tua yang berjalan kaki tadi hilang entah kemana. Baktiar tidak bisa bicara apa-apa saking kagetnya. Hanya suara Mas yang terdengar. Mana bapak tadi? Padahal kita baru melangkah lima langkah saja loh. Tapi bapak itu kok sudah hilang? Tanpa babi bu Baktiar lari sekencang-kencangnya meninggalkan kami. Bahkan sepeda ontelnya juga ikut ditinggal. Dan kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Besoknya pagi-pagi benar, Baktiar ke rumah Mas Tris karena masih penasaran. Dan akhirnya kejadian itu saya tanyakan Bajo di acara jimat. Setelah Bajo menerawangnya, ternyata benar. Bapak tua itu adalah penjaga desa Kukanor. Hatta Mbah Jo setiap malam Jumat tertentu, orang itu memang mengelilingi desa Kanor untuk sekedar menjaga keamanan. Dan Mbah Jo bilang juga, kalau bapak itu adalah salah satu orang ternama di desa Kanor yang dulu memiliki ilmu tinggi. Kui akhirnya ceritaku para jimatres-jimatres, cukup semini wai ceritaku. Salam jimat dari Rengga Mondi di Kanor, bersama tim jimat.